والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد بجاه نبي محمد بأسرار نبي محمد بمعجزة نبي محمد بكرامة نبي محمد صفي قلوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا الله أمبني segala dosa كامي bersihkan حتي كامي يا الله صفي قلوبنا صفي قلوبنا di hajatana, يسر أمورنا يا رب يسر أمورنا يا رب يسر أمورنا يا رب بجاه رسول الله بجاه رسول الله بجاه حبيب الله محمد بن عبد الله يسر أمورنا ووسع أرزاقنا يا الله kabulkan segala hajat كامي ampunilah segala dosa كامي Bukalah pintu rezeki kami ya Allah Allahumma jal auladana wa banatana min ahli ilmi ya Allah Jadikan anak-anak kami min ahli ilmi ya Allah Orang-orang yang selalu cinta akan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kabulkan segala hajat hadirin wal hadirat Yang hadir malam ini ya Allah Yang hadir di tempat ini ya Allah yang mendengarkan pengajian ini ya Allah walaupun mereka jauh dari majlis ini ya Allah berilah mereka keberkahan berilah kita semuanya kemudahan ya Allah mendapat ridha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam panjangan umur guru-guru kami ya Rabb Sufi gulubana apabila hati kami kurang ikhlas ikhlaskan ya Allah Apabila hati kami kurang lurus luruskan ya Allah Apabila rezeki kami kurang barakah berilah keberkahan ya Allah Apabila kami kurang paham, berilah kami kepahaman ya Rabbi jaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Kembali kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis Raudun min Riyadil Jannah, satu daripada pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala yang dimunculkan di alam dunia diumpamakan seperti Raudun min Riyadil Jannah, pertamanan surganya Allah yakni majalisuz zikri, Tempat-tempat pengajian, tempat-tempat untuk ibadah kepada Allah di mana disebut nama Allah, di mana disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan tempat tersebut diumpamakan seperti surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang digolongkan akan mendapatkan surganya Allah, akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita lagi hanya makam kita hanya berusaha, makam kita hanya kasab, makam kita hanya ikhtiar, selebihnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya dikembalikan kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa, ibadah kita tidak pantas untuk dapat surga, kita amal kita maksiat kita terlalu banyak. Insya Allah semoga dengan pengajian ini semuanya hajat kita digambangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah masuk bulan yang mulia. Kemarin Syahrul Rajab. Sekarang kita masuk dalam bulan Sya'ban. Syahrul salawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Sa'ban pula diterangkan bahwa beberapa orang kafir minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan mukjizat beliau. Untuk minta kepada Nabi untuk dibelahnya bulan. Dibelahnya bu syaggul gomar diterbelahnya bulan. Mereka minta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau engkau memang seorang nabi Tolong itu, buka itu, belah itu yang namanya bulan. Tapi memang sama Allah mereka belum dapatkan hidayah. Tatkala sudah dibelah itu yang namanya bulan, mereka tetap orang percaya. Wah, ada sihirun mubin. Inilah jelas-jelas sihir. Padahal seluruh dunia waktu itu yang mengalir dalam masa yang bukan hanya di Mekah saja, di kota luar kota Mekah pun semuanya merasakan bagaimana terbelahnya bu bulan itu terjadi di dalam bulan Sya'ban. Di sini dikatakan bahwa di dalam bulan Sya'ban kita suruh memperbanyak salawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit akan saya bahas nanti selebihnya akan kembali kita belajar akan kembali kita buka tentang masalah ilmu fikih al kitabu Yakutun Nafis lil Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Nanti kita akan mengalami mendapatkan malam nisfu Sya'ban. Di mana di malam tersebut ada beberapa malam lima doa yang kita tidak akan pernah ditolak doa kita Man ahya al-layalil khamsi wajabat lahul jannah Laylul tarwiyah wa laylatu arafah wa laylatu nahri wa laylatu fitri wa laylatu nisfi min sya'ban Orang yang menghidupkan lima malam Artinya malam itu tidak tidur Tidak tidur duduk begadang Tapi beribadah kepada Allah subhanahu Satu malam tarwiyah Kemudian malam arafah Kemudian malam Idul Adha, malam Idul Fitri, yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya di ribat itu kalau malam nisfu Sya'ban anak-anak tidur cepat jam 1 dibangunkan kembali. Tidak tidur sampai su sampai subuh. Memang ini yang kami lakukan tatkala kami di Hadramut. Malam Idul Adha tidak tidur sampai pagi habis pagi ba'da sholat subuh ba'dal isyraq yang mau tidur tidur tapi usahakan malam tarwiyah malam arafah malam idul adha malam idul fitri dan malam nisfu sa'ban orang yang menghidupkan lima malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya layalil khamsi wajabat lahul jannah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala aja turu baik ngene apa nggih malam itu paling lima malam dalam setahun dalam setahun cuma li cuma lima nanti membaca doa nisusa sa'ban membaca surat yasin tiga kali Masya Allah ya di sini sudah ada apa di di mana di Tegal Al Haddad pasar sore itu setiap malam nisfu Sa'ban membaca doa nisfu Sa'ban bersama para habaib, baca Yasin tiga kali. Nah, paginya haul Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, seorang wali min auliaillah dari negara Hadramut yang saya sempat berbicara dengan cucu beliau. Kalau tidak salah beliau itu di Indonesia cuma 40 hari. 8 hari di Tegal. Selebihnya beliau di Surabaya, di Jawa Timur, sampai di kota Tegal. Makanya ini Sayyidul Habib Omar, beliau pernah mengatakan, di Tegal itu sebenarnya ada wali min Ilah yang sangat dermawan. Orangnya dermawan, orangnya loman. Tapi kebanyakan orang tidak tahu Beliau mengatakan yakni makam Gubbatul Haddad Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal itu. Antum kalau punya hajat minta sama Allah, bukan minta sama habibnya, bukan minta sama kuburannya, bukan minta sama tempatnya, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma minta beliau suruh doa kepada Allah. Pengalaman pribadi saya sering saya omongkan Waktu saya bangun bangunan itu yang ada tulisan hadza min fadli rabbi. Saya pertama bangun bangunan pondokan itu. Waktu saya bangun itu pertama bangun kalau niku wispan persiapan. Jadi cuma duit-duit patang juta pan bangun gede semana. Wis penting pondasi dingin. Pondasi 4 kali 6 kali 14 wis bangun sementing bangun dong santrine wis telung puluh bangunannya durung anak sudah saya bangun ternyata pondasi sampai mulai berjalan terus orang mandek-mandek satu saat boten wonten kayu kusen-kusen jerumpul gue boten enten saya soan kepada Al Habib Muhammad bin Tahir pada salatul Jum'ah karena saya dengar Abi Muhammad bin Tahir itu orangnya dermawan kalau soal mereka ziarah Ba'dal Jum'ah ke Karo atine ngomong Beb Saya lagi bangunan pondok Beb Cuma saya ndak punya kayu Moga antum minta sama Allah Biar doa saya digabul sama Allah Tapi ngomongnya ati aja ngomong serunan sampai nih wong edan. Ngomong karo ati, Jadi ini ziarah usahakan Sampean menghak posisi istidbarul kiblah. Tata cara ziarah, sampean kalau ziarah aja sing buri, tapi jagonge sing wetan sing kulon ngadep metan. Paham napa mboten? Karena posisi mayit itu menghadap ke arah kab, ke kib kiblat aja sing buri, sing arep. Itu termasuk tata krama. Kecuali ini penuh. Penuh sampean penuh ngusel musel. Surabaya ngene nang kene. Ya ora perlu, yang diagung nang kono senang kono. Cuma kalau pas dewekan luwi apik. Matalan niki kuburan nggih, sampean zirawi aja sebelah sini, tapi sebelah sana. Jadi berarti mungkuri kiblat, mungkuri kiblat tapi ngadepi karo karo si mai. Jadi jaluk jaluk karo Gusti Allah, jaluk ketemu cuma apa namanya istaka mengadu kepada wali-walinya Allah Subhanahu mengadu kepada eh sampean dong kan jaluk karo wong tua mbak tapi kan was jaluk perintah karo Gusti Allah wis kula ngomong Habib lagi bangunan pondok ndak ada jerumbu lebih Ya Allah, muka-muka li berkah dari hadir pengait apa makom ini. Kula nembe langkah, tek tek tek mungkin belum ada sepuluh langkah. HP-ne kula moni kalau telepon, Beb, saya tidak kenal di yang telepon siapa. Oh anak ini Beb. itu katanya mau bikin pondok. Iya Beb. Anda dicari tuh sama Habib Fulan. Orangnya sudah meninggal. Semoga diluaskan kuburnya oleh Allah. Dan pasti pahalanya masih ngalir karena masih nempel sih. Tidak nempel pun masih mengalir selama pondok ini masih berjalan. Orang yang sodak ke majelis taklim, ke pondok pesantren, dimanapun ke masjid-masjid pasti akan sampai nalikane tiang niku sampun se seto Pun. Oh iya, ente dipanggil sama Habib ini. Saya datang ke situ ketemu tiangnya umurnya 75 tahun Habib. Undang kulo ya, leh Naam Habib. Ente jadi panggil pondok. Naam Habib. Nih, umai kemarin laku 6 miliar. Jadi umai kau yang so panjang. Nih, dari sana sampai sana itu ada kayu. Ente lihat itu kayu semua kan? Iya, Beb. Ente bawa semua. Jangan bawa satu truk, ente bawa tiga truk sekalian ke sini. Empat truk sekalian ente bawa. Tak cukup tiga HP. Kayu yang saya tadi minta sama Allah Barokah Habib Muhammad bin sore ini langsung diganti patang Barokah wali min aulia harus bangun alhamdulillah anak ustad mana jaluk gawa sama mobil anak ustad mana jawa mobil semua barakatillah nah itu di Hadramut ada makam Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad itu pun semacam itu siapa orang ziarah ke makam itu diyakini 70 doa mustajab buka-buka sampean bisa mana Allahumma kapan-kapan kok dong kalau istirahat dan tua nggak wis ziarah mana wis ya insya Allah parang-parang tapi atus ya juga adromot biayanya larang seorang apa insya Allah kok kapan waktu nih saat kita kulo lagi pengen jadi ayam ngangkrem nih bocah-bocah pengasuh pesantren itu harus seperti ayam pengasuh pesantren kudu kaya kudu kaya ayam ngangkremi ngangkremi induk bahasanya ngoten sebab wong kadang-kadang ayam tuh ngangkremi induk be sing mecah ana sing ora mecah kadang-kadang sing kuwukan Ya semacam-macam. muka-muka lah kasih kowok Allahumma. minta min dzalik. kan membude bacin ora payu ya. Sekarang-sekarang sih saya belum ya, saya belum punya pikiran ke sana. Niku ngingetan. Kalau waktu wekdal niku orang duit-duit babar bisa ya Allah. Orang duit-duit mondok umaya atuh orang duit duit ini nang sarang tak bisa telepon nang ini bisa telepon orang bingung Jarene nih nang makome Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahih ratib Kue donga pan pitung bulu donga. Usah aku ke siji bae ora kakek. Saya ziarah ke situ. Ya pada baik, atine kula ngomong. Ya Habib, Sebab orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada bahasa itu sama ya. Jenengan masukkan ziarah manis apa apa aku bahasa Tegal ya paham saya ndak punya duit main dana fulus mondok orang duit duit ya Allah pripun panjaluk isin wis maning kuburan maning jaluk karo Gusti Allah barokah wali min aulia ya Allah niki bib tolong sampai nang maring Gusti Allah kalau nabi medal saking gubah anjak pondok ternyata kalau para leleh ada apa tuh ada tamu satu bis dari Indonesia ente tugas ngawal beliau-beliau siap Barang kula ngawal wis selesai, kula ziarah mriki, ziarah klater. Kula di 800.000. Alhamdulillah. <laughs> Eh, rezeki tekamane. Nek nah, kowe waline Gusti Allah loman-loman. Sebab dalam kitab Asy-Syawahid itu dirangkan beliau-beliau itu kalau sudah meninggal sudah tidak menyibukkan diri sama sekali wis ora ibadah cuma urusan kali Gusti Allah makanya nanti tanggal 15 Syaban hari Jumat pas hari Jumat jadi hari Jumat itu Hall tetap ya hallnya hari Jumat, hallnya hari Jum, hallnya hari Jumat. Saya tanya beb enggak berubah Bib. Sungguhnya walaupun tanggal 15 dina apapun tetap hari Jum, hari Jumat. Malamnya, malam Sabtunya tablik akbar for samat di Masjid Agung. Malam Ahadnya eh apa namanya hafla akhirus sana pondok pesantren ribat nurul hidayah semoga kita diberi umur panjang Allahumma amin ya rabbal juga dalam apa dalam bulan Sya'ban perbanyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inna Fa inna tilawatil hadhil ayah fi hadhil lailah bil adad al madhkura takunu aman fi dzalikal min al bahaya min al balaya wal awham. Sapane wong sing maca teng bulan Sya'ban, maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, insyaallah wong mau bakal diselamatkan saking musibah. Ya gampang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita orang zalim ya. Masya Allah, mana ini tadi? Surat maca baca surat Yasin pertama biniyati tulil umur. Yang kedua biniyati daf'ul bala. Yang ketiga biniyati istighna anin nas. Panjang umur baca pertama, yang kedua diniati untuk jauh dari musibah, yang ketiga diniati untuk istighna anin nas artinya kelolaan panjenengan namun butuh maring Gusti Allah ini doa ini doa daripada Nabi Allah Yunus alaihis salam. Laqad kana doa akhi Yunus ajiban awwaluhu tahlil la ilaha illa anta wa awsatuhu tasbih subhanaka wa akhiru iqraru bidzambi yang terakhir adalah pengakuan dosa kepada Allah la ilaha illa anta itu tahlil subhanaka tasbih ini kuntu minal zalimin pengakuan bahwa kita orang-orang yang zalim Nabi Yunus ini posisinya di dalam perutnya hayawan laut ikan yang sangat besar Anda sih ngomong iwak sing paling gede berarti iwak paus Anda sih ngomong iwak iwak paus keluar dari dari artinya di situ tidak disebutkan iwak apa Iwak kue iwak iwak gedor aku iwak paus tok ya. anak iwak sing gede anak. Nah, keluar dari perut apa namanya iwak sing gede mau kasih Nabi Yunus nang juro mm, Iwak teng iwak terus no la ila ila anta subhanak ini metu neniku persis tanggal 10 Muharram. 10 Muhar Muharram mendamparna Nabi Allah Nuh alaihi salam 10 Muhar Muharram. Jadi 10 Muharram itu banyak ter apa namanya padamnya api Nabi Allah Ibrahim 10 Muharram. Begitupun pula meninggalnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina, Sayyidina Husain pada tanggal 10 Muharram. Beliau waktu itu dalam keadaan puasa. Ya Allah ya. Juga ada lagi Qala eh, Syarji rahimah ta'ala man qara surat suratul dukhan. Wa qala ta'ala al-awwali fi awwali lailatul min sya'ban khamsa marrah ila lailatul khamis asyar wa yuqra'u 30 marrah thumma Allah ta'ala wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa bima habba fa innahu yartajilul ijabah. Ning wong pengin hajat dikabul maca surat Dukhan mulai tanggal siji sampai tanggal 15. Berarti mulai bengi kiye mulai maca baca perbanyak baca sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi nah tapi di sini banyak ya Yahsulul ihya wal qiyam al warif al ahadis wa qila bi sa'abni wa bani Abbas radhiyallahu anhu bi salatil isya fi jamaah wal azma ala salatul subuh fi jamaah wa amma ma yafulu ba'dun nas min salati mi raq'ah fi hadhihi lailah fa huwa bid'ah Ning ana wong khusus malam itu melakukan sholat sewu apa 100 rokaat. Ini termasuk bid'ah madhumah. Orang perlu dilakoni karena semuanya ndak ada sholat sunnah yang dikhususkan di dalam bulan kecuali sholat tarawih. Paham? Atau sholatul witri. Artinya gini, Sholat witri pun oh bebas dari apa apa ya saya kira apa-apa. Sholat tasbih ora apa-apa. Langka sholat malam susah ban langka sholat malam satu suro satu muhar muharram khusus tidak ada kalaupun mau melakukan bukan namanya sholat sunnah sholat sunnah yang dihubungkan dengan malam satu suro atau malam saat saban tapi hubungannya adalah menjadi sholat sunnah mutlak ning sholat sunnah mutlak hatta sampan pan sewu rakaat monggo ning kuat hudurul majlis ilmi khair min alfi ngaji lebih utama daripada sembahyang sewu rakaat. Karena apa? Dengan ngaji insya Allah ngerti tata caranya sembahyang. Sebab nih wong orang ngaji orang bakal ngerti tata cara sembah. Makanya naumul alim khair min ibadatil jahil. Turune wong alim luwi apik daripada ibadah wong bodoh. Wong alim turu luwi apik daripada ibadah wong bodoh. Kenapa? Karena turune wong alim insya Allah ittiba'un Nabi sallallahu saniki bahas tentang fi fiki. Kulo yus kangen bahas fiki. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sampai mana walad? Wakaf, wakaf sudah. Oh, al-hibbah ya. Hibah belum ya, baru pertama ya. Hadiah. Mana ya, di mana ya? Di sini apa ya? Kemarin Buya baca tentang masalah hadiah. Minta jangan, dikasih tidak apa-apa. Hadiah ya. Hadiah itu termasuk kecuali memang untuk perjuangan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah. Jadi ya seperti saya kemarin katakan kadang-kadang nang masyarakat ya, nang masyarakat itu uang panika pada sarahan sarahan sarahan kowe sawise akid apa sedurung akid sedurunge a akid nah, sedurunge akid hati-hati wis dimbahin nak nemen rong mobil panti akid mlayu ya wis so ilang hadiah ning wis diterima wis yo ning wis diterima ora kena dijaluk maning kecuali minta ndablekin wis dijaluk wis dibalekna ora sida dijaluk ma maning anak nikah main duit pertama selawe juta selawe ju, juta barang wis juta akhirnya barang kepan ketemu maning ini bocah kayak kia ya <laughs> pertama wis semangat wonten kayak kia, ya kelakuannya ya ora bener anu karo bener akhirnya suara sida lah Eh, jaluk maning. <laughs> Jare sijine jare wong tuane. Lah priben wis toko kena emas, ya sore papa wis bentuk emas. Astagfirullahaladzim. Menjilat ludahnya kembali. Naudzubillah min dalik. Sampai mana ini? Hibah yakni makhudun min habba bimakna marra tamliku tatawu'an fil hayat memberikan kepemilikan secara tatawu Tak tahu siapa beb, berarti bukan wajib. Wajib siapa beb? Nadar, wajib. Zakat, zakat kue orang muni sampean. Ki aku niat hadiah karo kon ya. Oh, raw. Zakat niku hukumnya wah, wajib. Bayi sing lahir be wajib. Bayi yang lahir masih di dalam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan sebelum sebelum sebelum matahar apa khotib manjat maning pas telung puluh Roma, apa Ramadan itu aja sudah sudah diwajibkan za, zakat. Min zakat itu wajib. Bukan tatowo. Tatowo siapa? Bib tahu niku sunnah, Orang wa, orang wajib. ini orang wajib. Nah, hibah itu kepemilikan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Kalau misalkan wajib, sudah tamliknya harus dipaksa. Contoh anak ngomong. Contoh ya, kita contoh engkau dong aku lulus muka-muka lulus kabeh Allahumma ya sing pada lulus pada ngaji maning ora ki ya kaya muka-muka pada ngaji ning aku lulus kontak main duit engkau sejuta matalan barang lulus orang mah orang main mulane dong pan ngomong sejuta ning dhewekan duit-duit sekiranya kuak sang aja ongrongan saya khawatir, mesti juta kon. Duit isinya dong karo wong tua, main duit. Nah, tatkala dia itu bukan sudah bukan tatowo lagi, itu sudah termasuk wajib. Kalau sudah wajib gimana? Harus dituntut. Misalnya orang main dosa. Tapi orang bisa diwariskan, artinya orang diwariskan jebule sing anak mati. samain maning mana papa bapaknya kon gemien. Orang itu anak seorang wis keputus, cuma anak yang baik ya apa ganti anu ke wong tua ki gemien bapaknya kon tahu nazar kayak kiye sebenarnya sudah ndak sampai ke waris sudah ndak ke waris sudah terputus ya nah yang namanya hibah itu tamliku fil hayati isi nang masalah isi oh urip ning wis mati arane wasi wasiat ning wis mati arane wasiat ngodong aku mati eh ya berarti itu wasiat ning durung mati aja diok rekok rekok Tengah-tengah bocah ndeblek manene durung mati jaluk warisan. Mak, aku ngoli warisan pira, Mak? Manene durung mati. Kecuali bapaknya wis mati. Bapaknya wis Bapaknya wis mati. Nah ini sering kula omongkan bolak-balik. Sering saya dan saya tidak akan bosan-bosan. Nang masyarakat kadang-kadang bapaknya wis mati tirkatul mayit ora dibagi-bagi. Alasan apa? Melas karo manenek. Sebab ning langsung dibagi engkau ma priben panturu nang di wong kue umai bapak kudu dibagi dingin. Kakang oli semene, adi oli semene, bintu oli semene, zaut mane oli semene, wes wis bagi wis ya rapi wes Monggo manene panturu nang kono aja diusir. Paham napa mboten? Tapi wis dibagi. Cuma pembagian panjukute kapan tak terserah. Sebab ning ora cepet-cepet dibagi melas wong tuane, bapane sing wis mati dia tidak akan pernah masuk surganya Allah kecuali urusan terkatul mayite wis beres kabeh. Ya Allah, mana ini ya Allah Muhammad. Jadi apa namanya ya, nang masyarakat itu banyak ya, banyak masalah. Ya apa adat istiadat. Sing asalen adat tapi bisa-bisa kayung jadi kewajiban. Jadi lucu, nang mahariku kue secuil tapi nang sarahane akeh. Memang mahar niku umumnya wong namanya juga mahar mitil. Mahar mitil siapa Pip? Umumnya wong mahar pira. Nang kampung kene umumnya satu sewu Pip ya satu sewu. Makanya sejuta bib, ya sejuta orang apa-apa. Pan sejuta ya orang apa. Bib, mahare rongatus juta bib, tapi sarahannya selawe ibu matalan. Ya orang apa-apa. si penting nalikane mahar itu apa jere wong wadon ya. Jadi wong wadon ku yang yang ditintakan kon pengen apa? Saya aku duit bae wis 200.000 ibu Ya wis. Atau tawankan kon mahar 200.000 ibu gelem. Ya ora apa-apa. Sing penting sarahannya rong on mas ya. <laughs> ya. Allah. Perempuan ditawakan dulu. Setelah itu kok waktu akdun nikah beda. Waktu ngomong karo sing calon istrinya ngomongnya sejuta barang aget satu sewu. Kudu ngomong. Ki pangapurane. mau lagi agit satu sewu kon gelem mau matalan mau satu sejuta sejuta akdun maning orang kena Suara apa-apa, lo mau agitif semua, kecuali sing wadone ri. Rito, ya suara apa-apa. Wong ora panjaluk duwite, njaluke wong. <laughs> Ngono kuwi. Suara panjaluk duwite. Bib jare duwite engko homo oh, dol. Jarene caspleng bib laris duwite. kowe ya, kalau orang ngerti kowe bangsa wong sing ahli hikmah mau ini dong mahare akeh homodel ngok dagangannya lah laris nih mau kayak kowe sisan be mahare rong juta ngok homodel dagang oh. ya enggak ya saya kurang tahu itu yang penting itu sudah hak milik zaujah nah kalau mahar mahar bukan hibah mahar bukan hadiah Kenapa mahar bukan hadiah? Karena mahal adalah merupakan kuah kewajiban dari seorang zaud akan diberikan kepada zau zaujah. Nah, misalkan biasanya ada hibah, ada hadiah. Hadiah itu kadang-kadang apa namanya? Bagaimana kalau sayembara sayembara kayak apa rana? Kupon berhadiah ya? Ning kupon berhadiah wallahu alam nangkanya prakteknya ah sih Kadang-kadang apa namanya ya? apa sih gue bisa kayak kayak undian sih ya ning undian dosa kalau undian perjudian melone perju gimar gimar siapa gimar itu perjudian contoh apa ya apa ya ning contoh perjudian itu dewek orang melu apa-apa contoh nawang pertandingan ke yen pon bocah lagi rame sampai kulo heran yang bal-balan rame orang mufakat wong-wong jerat jerite orang karuan nah kue misalkan anak wong bal-balan terus wis kayak wis kan kok kan si menang siapa ning si menang kau kontak main hadiah itu bukan kayak gitu ngomongin tak hadiah tapi padahal toto totoan gimana hukumnya haram judi itu hukumnya orang kan orang kena kan wong pan main biana syarat-syaratnya nah, apa dasar wong bakhil haram ya itu semua haram nang kampung ana minton minton tok tok tok gosing sing sing menang apa bayari kok masalah itu bisa dikatakan kegimar ya bukan hadiah kecuali kecuali anak panitia panitiane anak panitia panitiane panitia beb duitnya kumpul nak mang ibunan cekel uang siji wes kon main tak tok tak tok wes ya main si menang siapa kon? Nah, iya kon. Nah, itu tidak apa-apa. Berarti ada pihak ke pihak ketiga, duitnya wis dikumpulkan dingin. Atau sing enak ya gampang apa namanya? Gampang wis main bareng-bareng tuh kok bareng-bareng tuh wis oh. Kurang semangat, Bib. Kayak yang kurang hebat. Nah, tapi kan bahayanya lebih nang perju. Nang perjudian. Kecuali tadi ada pihak ketiga. Kalau pihak ketiga tidak ada masalah. Kalau pihak ketiga kan kita berarti ngumpul kabeh dikumpul kabeh engko sing main pani menang panitia sing mah. Nah, hadiah ndak ada masalah. Kalau tadi perjudian itu bahaya. Kalau apa namanya? Mulane kula wong kula si cilik ya SMP. SMP apa SD? kulo niku gumian seneng dolanan. Lagi ya SD itu seneng dolanan. Us apa bae lah. Sampai anak wong kula orang ngerti wong ya si cilik ya. Padung golet balo. Kon balen sapa? Wah, aku balen karo soleh lele temen lele. kulo melu apa? Ki wong telu judi. dan ini anak duit Ternyata wong tua-tua gumiyen seneng kaya kue. Kalau astagfirullahaladzim. Kadang-kadang ada orang perkatone permainan biasa menjadikan permainan itu dosa karena menjadi masuk ke perju perjudian. Anak judi tak orang, tapi sembayangnya kelalen. Mendeliki kayu bae sih. Ser. Ung semenetok pirong jam piara ke wong-wong. <laughs> Ya wong nak kayu berong. sasa sasa bar ya kuwo <laughs> ya. pendeleki, Suwen. Sing nontonnya melu goblok maning. <laughs> ya wong goblok wong goblok-goblok ya. Sing nontonnya melu mendelik we. Anak kancane, ya enggak dingin kita ya tanggung. Masya Allah, oh, wong ngenteng-ngenteng nang waktu kayak wedok naudzubillah min. Kenapa udan? Dan secuil ora apa nang bocok, Bangsa makhluknya pengen udan-udanan. Paham napa mbak? <laughs> Jadi ada sesuatu kalau sifatnya wajib bukan termasuk riba, bukan termasuk hadi hadiah. Ya, paham napa mbak? apa maning ya sekarang banyak ya perjudian, perjudian apa itu penuh airnya kepenuhan itu bagian air sahibul ma banyak ya nama masyarakat itu kadang-kadang sesuatunya biasa tapi menjadi perjudian Kulo sampai ya Allah, kulo pernah lewat nang daerah Kecamatan Talang. Anak Habib cerita kali kulo. Bib nang kene ta wonge Allah, Bib. Senenge tak katone jagongan, nang pinggir dalan jagongan. Tapi setanin rumbeng. Si pripun? Dong anak motor dijudi. Motor liwat di ke motor pan liwat ke. ini ganjil apa genep? sing buri genep apa gan ganjil kan eh, motornya kan iso ado piranan satu sih kelotak ngomong motor lewat tak tak tak tak lima subhanallah judi dosa haram itu dikira kuyonan Wong mangan haram kaya gue medeni lo akhirnya kon ibadah kangelan dikira kuyonan bib iseng bib iseng ora kena dosa hukume a ah. haram naudzubillah min dalik ulane sampean apa baik hiburan kayak apapun, madama selagi orang sampai ninggalakan sembayang, selagi laka unsur perjudian, maka nangkono bisa dikatakan mubah. Tapi nalikannya sampai haram, wong minton pokekan, haram. Sekaji pokekan bay, aji pokek karane. aji pokekan, ongrongan, oh, ngrongon he, apa kau? Oh? apa sih rakyat tuh yang udah mau tak kulo kadang-kadang kayak yang lah wong wis tua kaya pokekan baik wis wong ne ora karuan pokekan arkanul wahib arkanul hibah sudah ini ya sampai mana kemarin eh apa Surutul mauhub kudune terangna dingin mau hub kue apa? Kan kayak kaya goyang. Kok mau mauhub sampean mauhub si apa sih beb? hub kue barang, barangnya anak. Kulo hadiah HP, HP ini kue arane mau. Mauhub. Sing wonge arane wahib. mau hub lah wonten si sehat. Sing aran lah siapa beb? lah kue sing sing dimain orangnya apa orang yang orang apa sing dimain gih sing dimain wahib itu orang yang ah, ngasih jadi syaratnya hub Sarate nah, syaratnya barang simpan hadiah satu ayakuna makluman makluman fala tasyihu al hibatul majhul ka wahab tuka ahadu hadainil abdaini sampai dua ayam loro dua ayam loro ngundang bocah ke aku pan hadiah kue salah si jine kue sing ireng apa sing putih isu penting salah si jine itu ndak bisa ning pan main hadiah maklum sampean pan main sing ireng apa sing putih isalah salah si jine gue wis kecuali sing ireng ya gue kue ngomong iya wis nah berarti sudah berarti sudah maklum berarti jelas bahwa itu adalah ayam siji tapi misalkan mak orang-orang majul maning Oke, kami tak hadiah gelem, gelem apa? Kayak darah nang blabar kawat ya. Mana dicekelen dewek mana. Memang maklum, tapi nang kono durung bisa dicekel. Paham napa mboten? Kowe tarane ngledek, orang main. Memang gue bisa hake dhewe misalkan kae bener kakakku. Memang misalkan kae dicekel ya wis, cuma kan ya wong dodol be ora kena. Sampai dodol terus dodol apa pantuku pantuku iwak, iwak kan akeh nemen ya. Iwak kan di mana juga dhewek nang kono kae. orang kena kudune endi? Ya kuwe embe diserokna nah di iya. Diparani barang wis dicerok kiye iya. iya. Sebab bukan ya Nuduhnya jebule sing cilik njukute sing sing gede barang wis diserok dene kuwe kuwi 300.000. Nah sampeyan sare dewek ngomongnya konjukku dhewek ya tak kreok. Nah, itu ndak boleh. Makluman harus diketahui. Atau Main hadiah. Enggak, sampai tak main hadiah ya. Apa? Enggak tak main hadiah. Kewis, motor. Motor endi? Motor aku hilang. Lah wis hilang di main hadiah kata. Kon golek nah. Langka barangnya maju nang di barangnya bunang di nembunang di bisa ditawak-tawak na uang Orang kena hukumnya betul, artinya ndak sah ya, ndak sah. Jadi si priben pip ning main hadiah jelas oh. yeah, mulane Masya Allah ya. Ya kadang-kadang ya uang niku ya memang angel. Memang niku kembali sing ati ya. uang ning ajib banyak orang yang kalau pernah ketemu kali tiang. Kalau teng sarang isi nang sarang. Kalau cuma ngomong tok. Bocah nembe manjat sing sing apa sing musola manja, Kalau lagi nggak ada. Barang lagi ngobrol kali kalo Kalo cuma ngomong. Ente kelambina apik ya. Langsung dicopot. Antum pengen bib. Langsung dilepas di oh sampean bib. Nembe ngomong tok. Untung kalau orang ngomong sampean masih akan nemen ya belak mas kabeh. Untung nembe kelam. Tapi memang ada orang yang kayak gitu, yang masya Allah ya. Tapi aja sampean ngono tengah jalan dijaluk wong, yus tak copot u sampean. Man men udah kelambi mana ngoma, Ya orang kita pas nang pondok dilala dewek ngau kaos dibelakna langsung. Artinya memang memang termasuk min awsafin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk takarrub termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa taala nanti beda lagi dengan yang namanya sodakoh sodakoh bukan ya sodakoh itu bukan apa namanya ada ada fasalnya sendiri ada batasan sendiri wa ayyakuna tahiran fala tasihu hibatun nazzi orang kena barangnya kudusin bersih suci Orang kena hibah barang najis. Apa maciu? Paham ciu? Minum-minuman keras. Wis haram najis. Kayak hadiah sebotol. Pentung na botol lebih sisa wong ke hadiah kaji. Ciu tenang sal ya. Nukokna duit ho tuku ciu pe orang kena. mulanya hati-hati sampean. Dong waktu ada anak acara nang desa, anak acara urgent tunggal, panitiane njaluk duit toh. Yo urgenan, urgenan, urgenan. Aja dimain. Suka sampean nyukut apa ke permen baik ya permen. Permen gelem permen. Atau apalah sing ora di ora ora ho tuku kue. Permen kan bakal dipangan oh ya. Rokok rokok makruh ya. Sodako mak makruh ora lu ganjaran. Tapi mending rokok daripada melakukan itu. Serokok bayi sebungkus, lu wis. Mana jadi ning duit bukan hom bayar nih, bukan hom bayar ciune, bukan hom bayar nyewa sampai sampeyan wis turu nang kene joget-joget dosane tekan dhewe kok brul piye dosane sampeyan kon. Ya kon. Paham dong mboten? Iya nih lagi turu jebule nang kene isi joget-joget. Ya dosane ditransfer loh. Ya mana dosane kon gara-gara melu apa kowe jadi panitia urgent dong tapi wong menung saya kaya kuwi disenengi. Budegi ini cuma wong wong seneng ya. kalau teh heran, kata sih ngaji nang ini melu-melu mono. Kula weruh bisa nih ibu-ibu kita pada Kan degen ngaji tapi pada marak-marak mono. Cara kulo santri niku pentung siji-siji ngomong santri apa ya dipentungi bla. Lah orang pan ngaji Habib maning dipentungi <laughs> repot. Santrine kulo tak macam-macam ya ya orang tak pentung cuma tak tok natok. Semana lu ngaji nang pondok maning ya. Jadi embu heran kadang-kadang wong kaya kowe ngajine sregep orjenane sregep. Ya Allah, kulo pernah lewat teng balamu amriku, kulo pada pengajian mana adon men. Subhanallah, kulo sampai nangis. pikiran ya Allah, untung duduk jaketnya pondoknya kulo. Nangkene lagi urgenan, ngangguni jaket, jaket majlis taklim kelas besar. Lagi jago nggak iki. Kulo nang pinggir, wong kulo nggak pas liwat sih ya. Tak dalam, Astagfirullahaladzim. Ki bisa jaka apa? Jaket model majlis taklim, tidak perlu saya sebutkan majlis taklim apa. Intinya pengajian majlis taklim besar sing didengar Ya Allah, yang pripen, Hmm, jaketan pengajian oh. dalam origin. dosanya double double loh. Astagfirullah. muka tiap orang dosanya tapi Allahumma. Ya Allah. Wa ayyakuna muntafa'an bi lan anakalane kudu sing manfaat. Fala tasihu hibatul khasyarat wa alatul lahwi. Hasarat siapa, Bib? bangsa kayak cacing, bangsa apa ular ya. we kaya dini sering kula akan sampean bukan dua dua piaraan si mangane ular. tukunya aja moni tuku ular ya. Tuku ularnya e sekilo pira satu sewu matalan. Sampun. gue sekilone pira? Oh, sekilone satu sewu. Ya wis aku ngupahi sampean satu sewu ya. Wis kayu kowe bae. Cuma biasanya sing dodol sing bloon kan orang ngerti. Upah-upah priben. Ya kok ya, kan repot ya. Kayaknya pengen bener mau ini upah priben, upah tuku, upah. Aduh, kayak ngajak karo wong bodoh memang. Mulane luwih ngadepi wong sewu pinter luwih enteng daripada ngadepi wong bodoh siji. Mulane kula dong ngadepi wong bodoh suka tak tinggal. Tarkul jawab alal jahil huwa jawabu. Kalau sering kadang-kadang apa namanya ya apa nang nang apa uh, dunia maya anak tak ah wis orang perlu ditanggapi ada orang yang ternyata jaringan Islam liberal eh spoken wonge nganuk nemen lah aku eh, bisa ngomong wis ninggal na wong bodoh kue termasuk jawaban jadi sampean misalkan anak wong engkel-engkel terus kayak kaya masuk kayak kaya kayak kia ya oh udah ya pangapurane ya tinggal Doning ninggal, memang ninggal sampean kuwi jawabane ora perlu diterus, terus terusaken akhirnya emosi tok. Akhirnya tambah ribut. Padahal kita pengen menerapkan hukum. Sampean contoh maning pasar, pan tuku ular gua ora kena dituku. Tuku ular, tuku gitar, tuku gitar ya, tuku gitar perkara haram dituku. Tuku mercon, mercon di toko ya barangnya ya israf budegi wong maning toko kan apalah cuma angel lah teng Jakarta niku majis majis taklim gede nganggone mercon nang kene kan nganggo mercon geger ya wallahu alam bisawab niku kula mboten ngerti sebab kula pernah hadir kali Habib Omar bin Afid niku nang pondoke mercone gedhe Kulo dok dok dok kula kumplongo Habib Umar cuma mesem-mesem dok Habib Umar ki wonge cuma mesem ya senyum ana sing ngomong kaya nang hadromut ya nang hadromut itu kan dudu mercon ngangunnya tembang Tembakan, dor dor gue tembakan. Mulane dong sana wong dor dor aja pada nang dhuwur. Wong ziarah Nabi Allah Hud, ziarah Nabi Allah Hud. Habib Umar ke pada lagi pada mlaku rom. Biasa seneng aku senjata. Dor dor jebule nang dhuwur, layang kedebuk tiba kenang si kile, ya Allah astagfirullahaladzim kena tembak siki karena nang kena tembakan gue biasa Untung fotonya kulo orang menyebar nang dunia maya ya. Kulo dua foto kulo nyekel tembakan, tapi kali apa abai mau mboten angsal medal. Ki foto ki orang kena metu. Ning kon ki foto ki metu dikira kon teroris nyekel tembakan. FA16 <laughs> nyekel tembakan ngeten nyekel selalu tembakan bahaya. Mulane ora tak tokaken karena apa namanya nangkene bahaya, tapi nangkane biasa. Cak cilik nyekel Seten biasa nyokol bom ting trampel granat biasa. Biasa biasa nang kena granat aku nemen. Ana maning sing biasa karena apa? Diperjualbelikan. Pantuku ya oleh. Cuma gawa pesawat main ini sing ora bisa. Dideleng dening pesta oleh. Ya ditangkep oh deleng surat-surate. Kalau di sana biasa ya, pakai tembakan biasa. nakanya kene mercon begeger kan ya, mulanya ini geger aja. Ya Allah, wa ayyakuna makduran ala tasallumihi. Nah, kia mau sing ngomong. Sanggup untuk diambil. Kayak ini mau pan main hadiah manuke nang dhuwur. Kayak mana? Oh, sampean kayak mana cukup dewek. Ora ka ora sah kok. Oh. cukup tebe kangelan, durung kok kecem tiba napa. Nah, wa ayyakuna mamlukan lil wahib, punya wahib. Barangnya punya wahib itu ake wong liya. Dudu ake wong. Liya sampean ake wong dia dibelak belak wong mboten angsa loh. Ki hadiah ya barang wis cekel alhamdulillah. jebulan simaran mana menak aku. Lho sampeyan aku udah dimain mana? Oli main pripen wong akeh aku kok kata memang dasar wong dablek seneng belak-belak make wong liya. Ora kena, bukan punya dia kenapa dibalikan kepada orang? Jangankan diberikan, disirih nabi ora kena. Al mu'ar la yusta'ar. Mu'ar itu sesuatu yang dipinjamkan tidak boleh dipinjamkan lagi. Apalagi dudukake dewek dibelak-belak na wong. jone pan ongrongan. Saiki kan akeh wong kaya kuwo. Bangsa-bangsa wong politik kadang-kadang kaya kue nyumbang semene juta jebule kumpulan anak wong akeh dikumpul-kumpulaken. Naudzubillah min dalik. Kula kan cukup semanten kemauan ya, sudah jam 10. Saya ingatkan kembali besok hari Ahad jamaah laki-laki kalau bisa membantu pengecoran ya. Yang sanggup ba'da duhur silahkan ba'da duhur. Yang pagi pagi. Aja esok kabeh Ning esok kabeh engko berduhure sapa. Paham napa mboten? Tapi aja berduhur kabeh, apa ah, berduhur ah. Engko esok masalah ini lumayan besar ya. Ini sudah 7 kali 24 meter. Cara dicor niku sampai jam 4 sore. Membutuhkan sampai 250 sak pas semen. Wallah alam buana pirang sak. Sementing muga-muga esok teka dewek Allahumma semua teka dewek orang saya khawatir kalau tak yakin karo Gusti Allah. Orang pan njaluk karo menungsa, njaluke karo Gusti Allah. Engko digerakna wong-wonge digerakna atine, sing gerakna tutup kulo sing gerakna Gusti Allah. insya Allah jadi pagi ya. Pagi mungkin lebih pagi jam tujuh jam tengah 8 sudah mulai karena biar waktune santri sementara kan ujian. Santri ujian sampai sampai duhur ya. Habis duhur mungkin santri baru bisa bantu. Nah, untuk jamaah luar kalau bisa nanti hubungan dengan pengurus jadwalnya kapan biar lebih enak. Semoga semua ridha oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Muka-muka diridhani Allah. Ya, yes, muka-muka diridhani Gusti Allah. Insya Allah acara haflah Hairusana malam 17 Syaban 17 hari lagi pembicara Al Habib Saleh Al Jufri pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa dari kota Solo. Beliau yang akan hadir. Jadi mungkin setelah dari dari Forsamat malam Sabtunya, malam Ahadnya di pondok pesantren. Malam 19-nya ngaji bareng dengan Gus Gofur, putra daripada Romo Kiai Maimun Zubair. Malam 19 di pondok pesantren lagi. Wis insya Allah ngaji terus Allahumma. Wis ngaji maning, ngaji maning, ngaji terus insya Allah berkah kabeh. Ya Allah, juga bagi ini yang ngaji di sini bukan cuma di sini dok yang di luar banyak iya Imran yang ikuti siaran radio streaming Ribat Nurul Hidayah karena jauh ya ning krungutan ning perkaya suka ngaji iya streaming wong beduk ya wagu <laughs> nang beduk streaming kari mencolok menetok kecuali luar kota atau nang rumah dewek orang bisa keluar ya Oh beduk streaming. Wah itu komputernya meledak kok. Keperakan ya yang jauh. Yang streaming ini jauh ya dari luar kota. Ya macam-macam lah. Jadi biar mereka-mereka juga mendapatkan kenikmatan ngaji. Allahumma amin ya rabbal أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله